Wa an Mas'udin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه Yang kedua belas warawahu Ahmadu Abu Daud wa Tirmidzi an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Semoga Allah mencerahkan mengelokkan rupa seorang hamba. Ia mendengar ucapanku, lalu ia menghafalnya dan memahaminya serta menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih tapi dia bukan seorang faqih. Dan berapa banyak seorang yang membawa fikih dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Ada tiga perkara yang tidak akan menjadikan hati seorang muslim menjadi dengki dan benci yaitu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah serta yang kedua memberi nasihat kepada kaum muslimin dan yang ketiga menetapi jamaah kaum muslimin. Karena sesungguhnya dakwah mereka akan sampai kepada orang selain mereka. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal. Juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad Ibnu Majah dan Ad-Darimi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, هذا الحديث يشتمل ala مسألتين Hadis ini mencakup dua permasalahan. Yang pertama, talabul hadith Mencari dan menuntut ilmu hadith yang kedua, an-nasihatu lillahi walil muslimin. Nasihat untuk Allah dan untuk muslimin. Adapun yang pertama pada kalimat nadbarallahu abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha. Semoga Allah mencerahkan, mengelakkan rupa seorang hamba. Dia mendengar ucapanku, dia menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya. Maka di sini terkandung di dalamnya suatu faidah suatu keterangan dan penjelasan tentang anjuran agar menaruh perhatian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan beliau maqalati sami'a maqalati ay hadithuhu. Maksudnya adalah hadis Rasulullah. Ia mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Hadis itu dari sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai muballigh, sebagai penyampai. Allah azza wa jalla berfirman, وَمَا ma yantiqu anil إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ wahyun Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Tiada lain apa yang ia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah mengatakan As-sunnatu hiya al-wahyu tsani. As-sunnah itu hadis itu adalah wahyu kedua. Dia berada pada urutan kedua, derajat kedua setelah Al-Qur'an dari sisi sandaran hujjah dan sandaran amal. yang dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil dan sandaran dalam beramal. Maka kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap hadis-hadis Nabi dari sisi hafalan hadis. Naam. Berusaha menempa diri kita untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula barakallahu fikum memahaminya wawa'aha. Makna dari wawa'aha adalah al-fiqhu fiha, memahaminya. Ini juga tidak kalah pentingnya. Tidak cukup hadis itu hanya berhenti sekedar pada hafalan saja. Tetapi hafalan disertai dengan fikih, dengan pemahaman. Mengerti ma'ani, makna-makna hadis, syarah-syarah hadis maka di sini terdapat anjuran naam terhadap fikih dalam arti memahami makna-makna hadis disertai pula dengan hafalan agar muslimin mendapatkan manfaat dari sunnah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa yang kita lakukan ini bagian dari upaya itu kita bermajlis ilmu mengadakan kajian demi kajian, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penjelasan ulama tentang makna-makna hadis itu. Naam. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula selanjutnya, juga tidak cukup seorang muslim menghafalkan ahadith, hadis-hadis Nabi, faham makna-maknanya, tapi juga hendaknya disampaikan kepada orang lain. Maka sepantasnya bagi seorang talibul ilm, bagi seorang penuntut ilmu, bila mengetahui sebuah ilmu agar tidak menyembunyikannya, tidak menyimpannya sendiri, bahkan ajarkan kepada orang lain, sampaikan kepada kawan. Karena memang ilmu ini diperuntukkan untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Kemudian barakallahu fikum farubba hamil fiqhin ghairu faqih. Berapa banyak pembawa fikih dia hafal hadis tapi dia tidak fakih. Tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang dia hafal, yang dia bawa, yang dia riwayatkan. Yang ternyata kalau dia sampaikan kepada orang lain, maka orang lain ini yang disampaikan kepadanya sebuah hadis ternyata lebih faqih, lebih mengerti. Maka di sini terdapat sebuah penjelasan bahwa tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mentazkiyah dirinya. Menyanjung-nyanjung dirinya, memuji-muji dirinya. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Yusuf ayat 76 Wa fawqa kulli dhi ilmin alim Di atas setiap orang yang berilmu itu ada lagi yang berilmu Ada yang lebih berilmu Istilah kita di atas langit masih ada langit Terkadang seseorang menghafal sebuah hadis namun tidak jelas bagi dia makna hadis tersebut. Yang ternyata ketika dia sampaikan kepada orang lain, orang itu lebih mengerti. Dia bisa mengambil istimbat sebuah kesimpulan hukum, bisa mengeluarkan sebuah faidah pelajaran berharga yang ternyata tidak difahami oleh si pembawa tadi. Namun, saat dia menyampaikannya, tanggung jawabnya sudah lepas. Dia sudah menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sehingga terwujudlah dan diraihlah kebaikan yang banyak. Maka dari sini menjadi jelas dari masalah yang telah kita sebutkan tentang anjuran agar menghafal hadis memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain. Sebagaimana juga di sini terdapat penjelasan dan keterangan tentang larangan dari menyembunyikan ilmu. Serta larangan mentazkiyah merekomendasi diri sendiri dan tidak memandang. Atau jangan memandang dirinya jauh di atas orang lain, lebih tinggi di atas orang lain. Yang ternyata banyak orang yang jauh lebih faqih daripada dia. Dan ini bagian dari sunnatullah. Di mana manusia itu masing-masing punya kelebihan. kemampuan mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan fadilah yang Allah berikan kepada masing-masing. Kalau bagi salah satu ada yang masih tersembunyi, yang tersamarkan sebuah permasalahan orang lain, masih ada yang mengerti. Sebuah hadis sulit bagi dia memahaminya, ternyata bagi orang lain mudah. Maka janganlah seseorang mencukupkan kepada pemahamannya sendiri atau berprasangka hadis ini ini nggak bisa difahami sama sekali. Sampaikan kepada orang lain. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-mas'alatu permasalahan kedua, tatamassalu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yang tercerminkan terwujud pada sabda Rasulullah salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin ada tiga hal yang tidak akan membuat dengki hati seorang muslim ikhlasul amali lillah ikhlaskan amalan untuk Allah wan nasihatul muslimina memberi nasihat kepada kaum muslimin waluzumu jama'atihim menetapi jamaah kaum muslimin fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum di mana dakwah mereka akan sampai kepada orang selain mereka jadi kalimat ini Salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin yakni bahwa tiga perkara ini, tiga perangai ini akan mensucikan, membersihkan hati seorang muslim dari kebencian dan kedengkian serta naam rasa benci kepada kaum muslimin. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Ini yang akan bisa mensucikan hati dari rasa dengki. Dia akan menjadikan hati itu bersatu. Karena hati-hati manusia Bila mereka bersatu di atas at-tauhid, maka Allah akan melunakkan hati-hati hati-hati kaum muslimin, menyatukan hati mereka dengan kalimat la ilaha illallah di bawah bendera la ilaha illallah. Ketika yang mereka sembah itu sama sesembahan mereka satu, hati mereka akan saling melunak. Tapi bila yang mereka sembah adalah alihatan mutafarriqah. Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam. Mereka akan saling bermusuhan. Maka at-tauhid yang ia merupakan bentuk ikhlasul ibadati lillah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, ini akan menyatukan hati. Ia dipersatukan oleh satu sesembahan. Dipersatukan oleh satu ibadah. Maka sewajibnya agar amalan kita ikhlas untuk Allah bersih dari syirik. Janganlah Allah disembah namun disembah pula yang lain bersamanya. Dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Nazar kepada selain Allah. Berarti itu namanya mempersekutukan Allah bersama yang lain. Maka tidak boleh mempersembahkan ibadah apapun. Istighatha, kepada orang mati, kepada para wali, kepada orang saleh, minta pertolongan, minta bantuan, minta keselamatan. Berarti itu namanya tidak mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas, mengharapkan wajahnya dan sesuai dengan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di dalamnya ada kesyirikan dalam amalan itu Allah tidak menerimanya. Ibadahnya, amalannya akan terhapus dan gugur. Yang kedua adalah yang tergambar dalam ucapan beliau, "Wan nasihatu muslimin." Memberi nasihat kepada kaum muslimin dalam artian tidak menipu an yang dikatakan sebagai, seorang an Pemberi nasihat itu diddu al-ghash, lawan dari penipu. nah Maka seorang muslim tidak menipu saudaranya muslim yang lain dalam semua perilakunya bersama kaum muslimin. Sikap dia, perilaku dia adalah seorang yang memberi nasihat, tidak menipu dalam urusannya. Naam. Dalam urusan apa saja, jual beli, urusan musyawarah, minta bimbingan. Ia tidak riba bagi saudaranya kesalahan yang dia inginkan adalah kebaikan. Ia berjalan di jalan yang benar. Sungguh kita sudah sering mendengarkan Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini luar biasa akan menghilangkan rasa dengki dan dendam, kebencian di hati-hati kita. Kenapa? Kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Tidak akan ada saling memvalimi. Dia tidak akan memvalimi saudaranya karena dia merasa itu adalah saudaranya. Dia senang memperlakukan saudaranya sebagaimana dia senang diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Itu saja prinsipnya. Tapi memang ini butuh kepada perjuangan dan kerja keras. Untuk benar-benar menjalankan prinsip yang sangat agung ini. Yang ketiga adalah tergambar dalam kalimat waluzumu jama'atihim. Menetapi jamaah kaum muslimin tidak melakukan al-khuruj, pemberontakan kepada penguasa muslimin. Yang namanya pemberontakan terhadap penguasa muslim berarti Naam barakallahu fikum Ini adalah sikap yang tidak menggambarkan luzum al-jamaah sebuah jamaah tidak akan bisa diwujudkan tanpa seorang imam, seorang penguasa. Sementara tidak ada artinya keberadaan seorang penguasa bila tidak didengarkan dan ditaati. Maka dari sini sewajibnya agar muslimin itu tidak bersama sekte-sekte menyimpang yang mereka merasa memiliki pemimpin sendiri tanpa waliyu amril muslimin di mana perintah dan ucapan pimpinannya lah yang menjadi barakallahu fikum ketetapan yang pasti bagi dia. Bahkan dia berbayat kepadanya. Maka lihatlah barakallahu fikum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tentang al-fitan. Fitnah-fitnah yang akan terjadi yang beliau sampaikan kepada sahabat Hudzaifah ibnu Yaman Beliau berkata, "Fama ta'murni in adrakani dzalika?" Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah bila aku mendapati zaman itu? Qala, kata Nabi mengatakan, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Engkau menetapi berpegang teguh bersatu dengan jamaah muslimin dan imam mereka Beliau berkata, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau mereka tidak punya jamaah dan tidak punya imam, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Menjauhlah dari semua sekte-sekte menyimpang itu walau anta adba bi asli syajaratin. Walaupun kau harus menggigit akar pohon hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalika sampai kematian datang menjemputmu dalam engkau dalam keadaan tetap seperti itu. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang di tempat antum sudah waktu Isya kurang dua menit. Wallahu taala alam semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allah jadikan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah.